Doa niat berpuasa Bismillahirrahmanirrahim Nawaitu somagodin an adai Fatisari sahri Ramadana Hadi sanati fardolillah ta'ala Artinya saya niat berpuasa besok hari untuk menunaikan kewajiban bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala.